Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di kajian kita di pagi hari ini. Yaitu kajian kita, pembahasan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Karya Al-Imam Al-Mujaddid syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik, dan sebagaimana namanya bahwa kitab ini menjelaskan tentang mazhab beliau dalam hal takfirul muayyan. Dalam perkara takfir muayyan yaitu takfir terhadap personal. Ya, kalau biasa diistilahkan dengan tujuh hidung di mana musuh dakwah dalam hal ini abangnya sendiri yaitu Syekh Sulaiman dan dia adalah seorang qadhi di Huraimila ya seorang qadhi di Huraimila dari mazhab Al-Hanabilah ya dialah orang yang paling keras dalam menentang dakwah adiknya ini dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sampai-sampai dia mencatat ya nama Syekh Islam Taimiyah dan mengklaim kalau Syekhul Islam Muslimiyah itu tidak mentakfir secara ta'yin. Salah. Mengklaim bahwa Syekhul Islam Muslimiyah tidak mengkafir secara tidak mentakfir, tidak mengkafirkan dengan cara ta'yin. Nah, di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kita, membantah klaim itu. Membantah klaim itu di mana kesimpulannya ya beliau mengungkapkan data-data kalau Syekhul Islam Taimiyah mentakfir secara ta'yin ya mentafsir secara ta'yin. Nah, dengan kitab ini ya berarti mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mengkristal. Gitu. Artinya tidak lagi perlu seorang eh, capek-capek uh, mengumpulkan ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tersebar dalam banyak qasailnya kemudian ya mengkristalkan mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ya, kenapa? Karena beliau sudah menulis kitab. Sama seperti Syekhul Islam Ibnu dalam masalah iman. Ya. Tidak perlu lagi seorang mengumpulkan ya ucapan-ucapan yang katakan tercecer di banyak rasail Syekh Muhammad eh, Syekh Islam Taimiyah untuk mengkristalkan seperti apa mazhab Syekh Islam Taimiyah dalam masalah iman. Enggak perlu kenapa? Karena orang tersebut sudah menulis risalah. Nah, dalam perkara di mana orang telah menjelaskan mazhabnya, Ya. Ada beli iman sih, Syekh Husain Di mana ketika seorang telah menjelaskan mazhabnya, tidak pantas lagi bagi orang yang sesudahnya untuk ya mencek apa? merekayasa ya menurut pemahamannya bahwa inilah mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau bahwa inilah mazhab Syekh Islam ya Kenapa? Karena si karena orang tersebut telah menjelaskan apa mazhabnya. Nah, ini yang banyak sekali terjadi kekeliruan. Ya di mana banyak penulis-penulis sekarang ya yang <clears throat> berusaha untuk ya mereka ya dengan pemahaman dia dari apa yang dia baca terhadap tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Taimiyah yang tercecer. Nah, kita cukup film Mustafid ini ya berbicara tentang dua hal. Yang pertama Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menjelaskan apa mazhabnya dalam masalah takfir muayyan. Takfir muayyan kalau kita mau kristalkan lagi ya yaitu dalam takfir terhadap muslim ya seorang muslim yang tadinya dia berislam ya kemudian batal islamnya disebabkan syirik akbar yang zahir. Baru kalau dikristalkan seperti itu. Ini enggak seperti itu. Biar enggak melebar. Ya, enggak lagi membahas masalah-masalah yang ya, enggak. Ya. Ini yang pertama. Bahwa mazhab Syekh Muhammad Nuhat sudah sudah ter apa namanya? terumuskan dalam kitab ini. Yang kedua, yang kita dapatkan faedah dari kitab ini adalah bahwa Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan ya, apa yang dia pahami dari mazhabnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beda ya ada dua masalah ya. Yang pertama, Syekh Muhammad Wahab menjelaskan mazhabnya. Yang kedua, dia menjelaskan apa yang dia pahami dari mazhabnya Ibnu Taimiyah. Nah, yang kedua ini gini. Ya. Nahnu muqallid misalnya. Kita bukan mujtahid, muqallid. Ya. Ada seorang yang alim seperti Syekh Muhammad bin Abdul yang menerangkan ini yang saya pahami dari perkataannya Ibnu Taimiyah. Bahwa Ibnu Taimiyah pendapatnya ini ya, dengan keilmuannya dengan dengan jasanya Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Islam dan wal muslimin dan banyaknya istilah dia terhadap kitabnya al Islam Ibnu Taimiyah. Sedangkan kita kurang istilahnya kurang bacanya. Ya, mana yang lebih aula bagi kita? Ikut pendapat Syekh Muhammad bin Wahab atau ya nekat buka-buka sendiri. Ya, buka-buka kitabnya Syekh Muhammad Syekh Syekh Islam Taimiyah atau membaca tulisan muasirin tulisan ulama-ulama sekarang atau penulis-penulis sekarang misalnya. Banyak kan penulis saja sebenarnya. Ya. Mana yang lebih pantas bagi kita? Ini ada orang alim yang sudah terbukti dakwahnya, wanafa dan bermanfaat ilalaan sampai sekarang. Ya. Dan itilahnya, ya, petelaahnya luas terhadap kitabnya Syekh Muhammad Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan ini pendapatnya Syekh Islam menurut yang saya pahami. Mana yang paling selamat bagi kita ikut pendapatnya Muhammad bin atau ikut penulis-penulis kontemporer? Pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Apalagi apa yang beliau beliau pahami dari pendapatnya al Islam Taimiyah di sini diikuti oleh al Ahfadu oleh ya ulama-ulama setelahnya, ulama Najdiyah semuanya sejalan dengan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hatta ulama al-mu'asirin al akhir Nah, tapi sekarang kita lebih senang sama yang kontemporer gitu loh. ya Lekatir, oh, dokter, profesor, ya. Dengan label-label seperti itu. Nah, nah ini sebenarnya ilmu itu memudahkan. Buat kadang kita yang bikin sulit. Ya, masalah takfir lumayan selesai sebenarnya. Enggak sulit, enggak rumit, ya. Enggak susah. Ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ishaq Abdul Abdurrahman dalam kitab beliau hukum takfir muayyan al farq qiyam qiyamah hujjah kan hujjah. Ini gampang. Ya, perkaranya sudah pernah dibantah, sudah pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif demikian demikian demikian. Tahtaj ila ta'lif jadi enggak butuh kepada penulisan-penulisan baru pada hakikatnya. Baik, kita akan baca pada pertemuan kita yang lalu ikhwah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, saya halaman berapa kemarin? Kita baca lagi dari sampai 217 ya. Baik. Dikatakan uh, tahqiq itu <clears throat> dari halaman 217. <clears throat> Tapi sebelumnya kita review dulu apa yang telah kita ambil kemarin. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengutip perkataan Syekh Islam Taimiyah yang sering di apa di dipakai oleh musuh dakwah ya, oleh mereka yang mengatakan Syekh Islam Taimiyah tidak mentakfir secara ta'yin. Itu ucapan yang populer, populer sekali itu ucapan. Ya. <clears throat> itu ucapan beliau anni min a'dhamin nasi nahyan an an yusaba muayyan ila takfir wa tawsiqin aw ma'siyah. Aku adalah orang yang paling keras larangannya. Coba itu di halaman berapa itu? Ini eh, halaman 200 alinea paling bawah. Aku adalah orang yang paling keras melarang dari menisbatkan kepada person ya mengatakan dia kafir, mengatakan dia fasik, ya mengklaim bahwa dia pelaku maksiat. Illa idza ulima annahu qad qamat alaihi hujjah, kecuali apabila telah diketahui bahwa hujjah itu telah tegak kepadanya, itu hujjah risaliyah. Allati man khalafa kana kafiran taratan, di mana barang siapa yang menyelisihi hujjah risaliyah itu. Ya, nanti kita harus fokus juga pada kalimat hujjah risaliyah. Ya. Karena sebagian orang menganggap bahwa hujjah risaliyah itu tarif gitu loh ngasih tahu ketok pintu ya bilangin sampai hilang sudah ya di mana ujari salia yang dimaksud adalah sampainya Quran ya <clears throat> di mana orang yang menyelisihinya, terkadang dia kafir, terkadang dia fasik, terkadang dia dianggap sebagai pelaku maksiat. Indah masalah Selesai ucapan Syekhul Islam. Ini ucapan yang populer dari Syekhul Islam Taimiyah ya, sering diletakkan bukan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang populer dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering diletakkan bukan pada bukan pada tempatnya, ya, sehingga dihantamkan kepada ya, muahidin ya, yang menganggap bahwa orang yang yadbah li ghairillah kafir. Orang yang menyembelih untuk selain Allah kafir, dikatakan nggak boleh sembarangan mengkafir. Ya, syah, bukan pada tempatnya. Betul nggak boleh sembarangan mengkafir tapi bukan kepada penyembah kubur, bukan kepada bukan kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Latif. Ya, bahwa mengkafirkan muslimin memang enggak boleh. Tapi mereka bukan orang Islam. <laughs> gitu loh. Ini logikanya. Logikanya para ulama seperti itu. Ya, bahwa penyembah kubur dan penyembelih untuk selain Allah sejak awal dia memang sudah enggak dianggap sebagai orang Islam. Ya, dapat yang seperti ini dari pada ucapan Syekh Abdul Latif ketika membantah Ali iraqi Ya. Karena Ali Rocky, musuh dakwah. Ya. Ketika menyangga dakwah Syi'ullah mengatakan nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Nah, muwafiq sih ada. Kita sepakat dengan mereka bahwa nggak boleh mengkafirkan kaum muslimin. Cuman masalahnya isbat dulu bahwa dia muslim nggak. Ditetapkan dulu apa menurut ente? <clears throat> apa? Menyembah kubur itu muslim. Ya. Nah, dalam kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penyembah kubur itu sudah keluar dari dari jumlahul muslimin, dari pengertian orang Islam. Sama seperti ya kita meyakini Lia Eden, misalkan Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai nabi. Ya, yakini dengan ta'yin. Nahu kafir, qad kafara billah. Terus ada orang bilang enggak boleh sembarangan mengkafirkan kaum muslimin. Ya, enggak aplok yang kayak begitu. Ya, artinya ini kan salah penempatan. Betul enggak? Ya. Betul tidak boleh berkafirkan kaum muslimin, tapi emang dia muslim. <laughs> ada analoginya seperti itu. Nah, begitu juga Mbak Syekh Muhammad bin Abdul Syekh Syekh Muslim Taimiyah ini itu di dicatut, diletakkan bukan pada tempatnya untuk menghadang dakwah tauhid. Ini jadi masalahnya. Ya. Tapi secara kesimpulan ini ya dijadikan sumbat oleh sebagian. Ya, Padahal dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwa ucapan syekh Islam ini ya itu telah dijelaskan ya tidak boleh takfir kecuali telah sampai padanya hujjah. Itu yang pertama. <clears throat> Kemudian yang kedua dan ucapannya itu bingkainya dalam selain perkara yang zahirah. Bingkainya selain dalam perkara yang zahirah. Adapun dalam perkara yang zahirah ya maka semua orang tahu <clears throat> Ya, orang yang menyelisih yang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib ya Ya. Kenapa? Karena hujjah dalam masanya apa? Al-Qur'an. Baik, kita baca <clears throat> secara ringkas saja. Wa ada sifat kalamihi rahimahullah fil mas'alah. Dan inilah sifat ucapan beliau. Inilah sifat ucapan beliau. Ini kata perkataan siapa? Muhammad bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. <clears throat> Inilah sifat ucapan beliau rahimahullahu taala dalam perkara ini. Fi kulli mawdhi'in waqafna 'alaihi min kalami. Pada setiap tempat yang kami dapati dari ucapan beliau. La yadhkuru 'adama takfir muayyan illa atba'ahu bima yuzilu iskal Beliau tidak menyebutkan tidak adanya takfir muayyan kecuali beliau ikutkan setelahnya dengan keterangan yang menghilangkan permasalahan. Tak boleh takfir muayyan. Tapi beliau bilang setelahnya apa? Kecuali telah sampai kepadanya hujjah al murada bitawaqquf, bahwa ini maksud dengan abstain dari takfir muayyan. Apa boleh takfir muayyan. An takfirihi qabla an tablughul hujjah, itu sebelum sampai hujjah. Adapun telah sampai hujjah, maka dinilai sesuai dengan pelanggarannya. Jelas? Baik. <clears throat> Wa amma idza balaghatul hujjah. Dan adapun telah apabila telah sampai hujjah itu telah sampai, hukima alaihi ma taqtadihi tilkal mas'alah maka dinilai orang tersebut sesuai dengan ya pelanggarannya. Min tafsikin min takfirin atau tafsikin atau maksiyah. Apakah dia kafir, dia sebagai orang kafir atau fasik atau pelaku maksiat. Yaitu kapan? Setelah sampainya hujjah. Wa sarraha radhiyallahu anhu anna kalamahu aidan fi ghairi mas'alati zahirah Dan beliau telah tegaskan juga bahwa ucapan ini itu konteksnya di luar perkara zahirah. Jadi telah kita tegaskan bahwa ada pemisahan antara masalah zahirah dengan masalah khafiyah. Dan pemisahan antara masalah zahirah dan masalah khafiyah ini. Baik, masalah zahirah apa? Masalah yang diketahui oleh alim dan orang awam. Bukan ilmu khusus. Ya, seperti misalnya nanti dicontohkan wajibnya sholat lima waktu, wajibnya puasa Ramadan, ya. Perlu sekolah S3 dulu untuk tahu puasa sholat lima waktu itu wajib. Nah, itu. Ya, enggak perlu. Ya, ini ilmu ilmu umum. Ini masalah zahir. Ya, di sana ada masail khafiyah. Ya, seperti misalnya pendetailan masalah waris. Memang semua orang tahu. Ya, bahwa ya, anak nerima berapa, istri nerima berapa, nenek nerima berapa. Enggak, enggak semua orang tahu. Itu masalah khafiyah. Masuk masail khafiyah, masalah asma sifat. Ya, sebagian dalam perkara asma sifat karena enggak semua juga. Ya, kalau masalah bahwa Allah Maha Agung itu zahir. Ya. Makanya dalam masalah dalam istihza mengolok-olok itu. Ya, karena menafikan ya pengagungan kepada Allah yang wajib. Ini masalah sifat sebenarnya. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Artinya ada pemisahan. Ada masalah zahir, ada masalah apa? Khafiyah. Baik, sekarang yang kedua saya ingin tegaskan. Pemisahan seperti ini, ini bukan monopoli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan pula monopoli Syekh Islam Taimiyah, tapi semua manhaj. Ya, semua manhaj. Anda bisa lihat ya, dalam setiap madhab ya, memisahkan. Ya, biasanya dibahas dalam kitab fikih mereka dalam bab hukum al-murtad, hukum orang yang murtad. Ya. Bahwa tidak semua ulum itu satu. Tidak semua ilmu itu dianggap apa? Sama. Ya, sebagiannya ya dimaafkan kalau seorang jahil tentangnya. Dan sebagiannya lagi tidak. Maka dalam masalah uzur bil jahil, nggak mutlak seorang diberi uzur, nggak mutlak juga seorang tidak diberi uzur. Melainkan fitnah fitnah tafsir dengan tafsir dengan rincian. Ya. Kadang orang diberi uzur, kadang orang tidak diberi uzur. Baik, nah, itu kesimpulannya. Ya. Jadi kalau misalnya diklaim kita nggak mengatakan tidak memberi uzur mutlak kan ada kafir Ini dusta sama kita. Ya, tapi yang benar apa? Mufassal, dirinci. Ya. Baik, karena asal masalahnya dirinci. Ada masalah zahir, ada masail khafiyah, ada yang jelas, ada yang ada yang sama. Baik. <coughs> Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdullah menerangkan bahwa ucapan Syekh Islam tadi, ya aku adalah orang yang paling keras larangannya adalah menisbatkan kepada person ya, bahwa dia kafir, fasik atau pelaku maksiat. Bahwa itu sebelum ya sampainya hujah. Kalau sudah sampainya hujah, dinilai sesuai dengan pelanggarannya. Apakah dia kafir atau fasik atau pelaku maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, ini akan dijelaskan berikutnya bahwa itu di luar perkara apa? Perkara zahir. Ya, di luar perkara zahir. Kita akan baca sini. Wasarraha rahimahullah anna kalamahu aidan fi ghairi mas'alati adh-dhahirah dan beliau yaitu Syekh Syekhul Islam telah menerangkan bahwa ucapannya ini di luar masalah zahirah. Faqala fi raddi 'ala al-mutakallimin. Beliau berkata ketika membantah ahli kalam. Beliau ya berkata ketika membantah ahli kalam, lihat di matanya Pak. Sambungannya halaman berapa? 12. Beliau berkata ketika membantah ahli kalam, lama lama dzukira anna ba'd a'immatihim Tujat minhu muridda 'anil Islam kathiran. Ketika disebutkan bahwa sebagian imam-imam ahli kalam ya, ahli kalam itu apa? Ahli filsafat. Ya. Terdapat pada sebagian imam-imam mereka ya, kemurtadan dari Islam yang banyak. Ya, ini ahli filsafat yang ya main yang menilai agama secara akal. Ya, dengan akal. Sehingga mereka jatuh kepada kemurtadan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Wa idza kana fil maqalatil khafiyah." Apabila pelanggarannya itu dalam perkara perkara yang samar. Maqalat khafiyah. Faqat yuqal, pelakunya bisa dibilang innahu fiha mukhti, dia keliru di situ. Balum lam taqum alaihi hujjah. Sesat. Hujjah belum tegak atasnya. Yaitu hujjah allati yaqru sahibuha. Hujjah yang ya pelakunya menjadi kafir. Itu dalam perkara yang khafiyah. Ya pelakunya dibilang apa? keliru, sesat, ya, belum tegak padanya hujah. Ya. Itu kalau pelanggaran dalam perkara khafiyah. Lakin dalika yaqa'u fi tawa'ifa minhum fil umuri zahirah. Tapi pelanggaran ini ya terjatuh ya ke dalamnya ya sebagian orang dan itu dalam perkara yang zahirah. Ya, itu dalam perkara yang zahirah. Apa perkara zahirah itu? Dijelaskan qala allati ya'lamu al-khassa wal 'ammah minal muslimina annaha min dinil muslimin. Yaitu perkara yang telah diketahui secara populer oleh orang khusus dan orang awamnya, orang khusus ulama Ya, amah, ya, ya tukang sapunya, tukang becaknya, tukang angkut, tukang angkut barangnya, semua tahu minal muslimin. Kalau dia orang Islam, anna minal min muslimin. Bahwa perkara itu termasuk dari agama Islam. Bail Yahud wan Nasara wal musyrikun ya'lamun. Bahkan bukan cuma orang Islam, hatta orang Yahudi, orang Kristen, orang musyrik tahu ya anna Muhammadan bu'itsa biha bahwa itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan perkara zahirah orang Kristen tanya orang Kristen apa hukum sholat lima waktu menurut orang Islam dia bilang wajib ya seperti itu orang Yahudi bilang wajib orang musyrikin wajib itu ajaran Nabi Muhammad itu ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dicontohkan itu definisi perkara zahirah yang diketahui oleh awam dan orang khusus Hatta orang kafir pun tahu bahwa itu ajarannya ajaran Islam. Kemudian dia contohkan, "Mithlu amri amrihi bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah." Seperti perintahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Jadi perkara tauhid ya, perkara zahir yang paling jelas. Ya. Wa nahyi an ibadati ahadin siwa Allah dan larangannya dari beribadah kepada siapapun selain Allah minal malaikati wan nabiyyin wa ghairihim dari para malaikat dan para nabi dan selain mereka. Fa inna hadza adharu al-Islam, karena perkara ini adalah syiar Islam yang paling jelas. Tauhid, syahadat, rukun iman dari lima. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Ya. Wa mithlu mu'adatil yahud wan nasara al-musyrikin, dan seperti ya, memusuhi orang Yahudi, orang Kristen dan orang musyrik. Ini juga perkara yang zahirah. Ya. Mendam permusuhan kepada orang-orang di luar al-Islam. Mendam permusuhan bukan berarti melakukan tindakan. Ya, harus dibedakan. Tindakan harus ada ya batasannya, ada aturannya. Ya, sebagaimana diatur dalam bab babul jihad, ya, bab taatus sultan, bab taat kepada pemerintah. Ya. Enggak boleh pemerintah sudah memberikan aman misalnya, memberikan keamanan kepada pelancong, turis kafir, kemudian kaum muslimin sembarangan sembarangan tidak alaihim, ya, membuat ya keonaran ya mengganggu mereka nah itu saja ya, ya kalau perbuatan itu disebatkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kadhib ala Syekh dusta atas nama Syekh selama dakwah ya salafiyah ya dan kondisi adanya orang-orang yang ya melakukan tindakan anarkis kemudian ya mengesankan bahwa mereka berpijak kepada Kutub Mu'allafat, kitab karya para Syekh Muhammad Wahab tidak menjadikan kita jadi menjauhi kitab Syekh Muhammad Wahab. Ya. Harusnya seperti itu. Begitu bukan? Kenapa? Karena mereka juga baca Quran. Apakah berarti kita juga enggak baca Quran? Mereka juga sholat. Apakah artinya kita juga enggak sholat? Ya. Kadang orang-orang mengesankan pelaku teroris perempuannya cadaran. Ya, terus jadi kita tinggalkan cadar. Teroris ya berjenggot ya apa nggak isbal di atas mata kaki makanan Terus kita jadi meninggalkan sedangkan itu adalah ajaran Islam. Ini logika yang memang dimaukan oleh ya orang-orang sekuler. Dan bisa jadi pelaku teroris itu adalah alatnya orang-orang sekuler. Kita kemakan. Kita hanya kemakan akhirnya. Betul nggak? Ya, kita hanya kemakan. Dan telah disinyalir bahwa orang ISIS itu adalah alatnya Amerika. Jadi sebenarnya sekulerisme sama ya e, terorisme ya, bisa jadi pada hakikatnya mereka di ujungnya bergandengan tangan bertumbuh mesra itu mereka sebenarnya untuk menjauhkan kaum muslimin dari dari al Islam tapi sebagian kita sudah termakan sehingga menuduh kitab seperti Mufidul Mustafid ya seperti kitab misalnya Syekh Ishaq hukum takfir muayyan dianggap untuk kitabnya takfiri insyaallah ya orang-orang sekuler menuduh Syekh Muhammad Wahab dengan takfiri Ya orang-orang ahli bidah menuduh syumul takfiri, kita ahli sunnah ikut-ikut duduk syumul takfiri. Ya. Bahkan cara yang paling mudah dan ditempuh oleh para ulama dalam deradikalisasi, dalam ya e, mereduksi makna jihad yang keliru adalah dengan kalau mereka berdalil dengan ayat, bantah dengan ayat yang mereka pakai. Ya kan? Apa dalil yang mereka pakai? Ya man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaika kafirun. Bantah dengan ayat itu juga. Buat pemandu salah. Gitu. Kalau mereka berada dengan hadis, bantah dengan hadis yang dia pakai. Mereka berada dengan kitab Syekh Muhammad, jangan kita buang ini kitab. Kita buka ini kitab, kita ajarin pemahaman yang benar kepada kaum muslimin biar mereka nggak punya celah. Ya, dari, dari kitab ulama kita akan seperti itu. Tapi tingkah orang yang jaban, orang yang penakut, ya mereka akan buang itu kitab Syekh Muhammad bin Aku belakang punggung mereka. Sehingga mereka katakan, saya bukan Wahabi. Saya bukan Wahabi, saya Syafi'i. Ya, saya bukan Wahabi. Jadi kita bawakan kalamnya Syekh Muhammad, anda bukan Wahabi. Anda enggak mulzam dengan perkataannya. Enggak harus mengikuti dengan perkataannya Syekh Muhammad Wahab. Anda bukan Wahabi, Syekh. Ya. Di lain waktu juga dia yumajjid, dia memuliakan dakwah Syekh Muhammad Wahab, ya, mensyukuri dakwah tauhid yang ada di Arab Saudi, bahkan mengidam-idamkan dakwah tauhid di negeri kita, Indonesia bertauhid. Namun bersama dengan itu kitabnya ya dakwahnya ya langkahnya semua dijauhi nggak ditempuh bukankah ini sifat tanakut namanya ya kontradiktif jangan seperti itu kita sebagai sebagai dai ya, atau Allah wahai. al <clears throat> kita kembali kepada pembahasan jadi perkara at-tauhid, perintah Nabi untuk beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan satu apapun dan larangan Nabi dari beribadah kepada siapapun selain Allah dari malaikat, para nabi dan selainnya, fa inna hadza syair Islam. Ya, syiar Islam yang paling yang paling jelas. Begitu juga perkara muadatul yahud wan nasara al musyrikin, memusuhi, ya, muadah, adawah. Ya, adawatul qalb. Ya. Adawatul qalb itu harus ada. Ya, kepada orang Yahudi, orang Nasara, wal musyrikin. Ya, adapun masalah tindakan maka dipisah antara orang kafir yang berbuat baik dengan kaum muslimin dengan orang kafir yang berbuat memusuhi kaum muslimin harus dipisahkan. Adapun ada waktu qalb, kebencian kepada kekufuran, ya ini nggak boleh, nggak ada dalam hati seorang seorang muslim harus ada. Walaupun dia baik, tapi sikap kita juga harus baik. Ya, tapi kebencian kepada kekufurannya wajib tetap ada. Ya. Walau itu tahrimil fawahish dan seperti pengharaman fawahish yaitu zina. Ya, semua orang Islam tahu bahwa zina itu haram, selingkuh itu haram misalnya. Ya. Seperti itu. Ya, hatta orang kafir tahu bahwa zina itu diharamkan dalam Islam. Ya. War riba wal khamr wal maisir dan juga riba, minum-minuman keras dan judi wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Ini contoh. Apa itu perka apa perkara zahirah itu? Seperti yang disebutkan. Yang paling pangkal adalah apa? Tauhid. Ya. Wujub salawatul khams, salat lima waktu itu wajib, semua tahu. Ya. Barang siapa yang meninggalkannya, Ya, barang siapa yang mengatakan enggak wajib mengatakan. Ingat, ya kan? orangnya kafir. Ya, maka bagaimana lagi dengan perkara tauhid Sedangkan tauhid dia rukun Islam yang yang pertama, sedangkan salat yang kedua. Baik, tsumma tajidu katsiran min ru'usihim. Kemudian kalian dapati banyak dari pemimpin-pemimpin mereka. Itu ahli kalam. Waqa'u fi hadzal awwa. Mereka terjatuh kepada pelanggaran dalam perkara zahirah Fakanu murtaddin sehingga jadilah mereka orang-orang yang yang murtad. Wa ablaq min dzalika anna minhum man sannafa fi musyrikin dan lebih parah daripada itu. Ada sebagian dari mereka bahkan yang menulis tulisan ya fi musyrikin yang membela ajaran musyrikin. Waridda 'anil Islam dan murtad dari Islam. Kama sannaf razi seperti yang ditulis oleh Ar-Razi. Ya. Kitabah fi ibadatil kawakib di mana Ar-Razi ini pernah menulis sebuah kitab yang mengajak kepada peribadatan terhadap bintang. Wa aqamal adillah ala usni dalik dan menegakkan dalil. Ya dibawakan dalil. Sebab dia bilang ya ya tarzib, dia motivasi orang untuk beribadah kepada bintang, kemudian dia kasih dalil-dalilnya. Ala usni dalik, bahwa itu adalah hal yang baik, wa manfaatuhu wa raghaba fi. Dan bahwa itu bermanfaat. Ya, beribadah kepada bintang. Ini syirik. Ya, Wahadihi riddatun minal Islam ke muslimin dan ini adalah kemurtadan dari Islam berdasarkan kesepakatan kaum kaum muslimin. Baik. Ya. Simpulannya adalah pertama di sini apa? Ya. Apa yang telah ditekankan bahwa ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu ya, yang tadi telah dikutip yang banyak dijadikan sebagai pegangan oleh orang yang musuh dakwah tauhid ya, itu selain dalam urusan zahirah. ada adapun dalam perkara zahirah, maka orang tersebut langsung murtad. Cuman harus dilihat hanya perkara apakah dia sengaja atau nggak sengaja. Ya, apakah dia lakukan kufuran itu anzuhul, lagi hilang akal, ya, ngigo gitu, tiba-tiba sujud kepada kuburan, ini nggak ada hukum. Tapi kalau dia lakukan angkos dengan maksud, dia sadar, ya, ghairu mukrah, bukan dipaksa, saya kufur. Ya, maka wajib bagi yang melihatnya meyakini kafirnya. Ya, anggap nggak ada yang lihat, apakah dia nggak jadi kasir misalnya? Dia lakukan kufuran itu di kamarnya, dikunci pintunya, dikunci jendelanya, hukum orang ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apakah takfir itu hanya kaitannya dengan kita kepada orang itu? Ya, ataukah takfir itu juga menyentuh perkara bagaimana posisi dia di hadapan Allah walaupun orang itu nggak ada yang lihat? Ya, menyentuh kedua-duanya, menyentuh dua aspek ini, Orang muslim melihat orang sujud pada selain Allah Subhanahu wajib baginya meyakini. Adapun kalam kaitannya dengan dakwah, yakin dengan hati. Seperti yang barusan saya kutip dari perkataan Syekh Muhammad Aman Al-Jami di grup ya. berbaca baca ya? Ya. Adapun kalam ente kafir. Ini babnya dakwah jangan. Dakwahi dia. Jangan bilang ente kafir, kasih dia kue. Ya, kasih dia pancong. Ya. Kasih dia apa gitu loh. Kalau babnya dakwah, tapi Keyakinan hati wajib bagi kita meyakini kufurnya dia. Seperti itu. Kalau enggak kata Syekh apa? Wa illa kafarta anta. Itu yang kafir. Ya, ini masalahnya, Ikhwan. Barakallahu fiik. Baik. <clears throat> Jadi sama syekh Islam itu selain dalam perkara zahir. Adapun dalam perkara zahir seperti yang antum jelaskan. Faedah lainnya di sini ya kita dapati bahwa Syekh Muhammad atau syekh Islam Ibnu Taimiyah yukaffir man muayyan. Telah mengkafir ya person Man? Siapa di sini? Ar-Razi. Ya, disebabkan pelanggarannya yang yang yang fatal. Ya, bahkan beliau katakan wa ablaq min zalik, lebih parah daripada itu. Itu lebih parah daripada orang mengatakan misalnya, ya eh salat di waktu enggak wajib. Ya. Lebih parah daripada mengatakan zina tidak tidak haram. Lebih parah. Lebih parah daripada itu apa? Mengajak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu Kenapa? Karena ini adalah ya perkara zahirah sedangkan perkara tauhid azhar syairul Islam. Ya, syair Islam yang paling yang paling jelas. Ya. Kemudian kita mengetahui bahwa di sini ada fakta lain di mana Syekhul Islam Taimiyah ya mengucapkan ucapan ini Warrazi qadmat dan Razi telah wafat. Ya, telah wafat. Syekhul Islam Taimiyah lahir, Razi sudah enggak ada. Ya kalau Anda melihat kitab tawarikhnya, Seharusnya. Ya. Ar-Razi telah wafat, Syekh Islam Taimiyah berlahir. Apa apa yang kita bisa ambil dari dari realita ini, kenyataan ini? Ya, bahwa hujah cukup dengan Quran. Sampainya Quran dalam perkara yang Allah ya. Mahtaj tidak butuh kepada apa? Ta'rif. Di mana orang ngasih tahu sebagaimana difahami oleh sebagian orang. Harus ditegakkan dulu hujah. Artinya apa? Ya harus datang dulu kepadanya jelasin. Oke semua jelasin tuh. Menurutnya Syekh Islam Taimiyah kepada Razi dia berjelahir. Razi sudah wafat. Gimana lagi dia mau jelasin? Ini menunjukkan bahwa sani ulama kita, ya sikap ulama kita tidak seperti apa yang dipahami oleh sebagian orang. Harus ditegakkan dulu hujah. Artinya apa? Ketuk pintu ketemu orangnya nasihatin. Ini gimana mau nasihatin coba dia? Dia baru lahir, Razi sudah meninggal. Ya, ini menunjukkan bahwa Ya, sikap ulama kita berbeda <laughs> dengan apa yang difahami oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Syekh Islam Taimiyah, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Baik. Yang ketiga yang ingin saya tekankan, syekh Islam di bagian di tempat lain mengatakan Allahu taub. Ya, semoga Razi ini sudah taubat. Ya. Ya, insyaallah dia sudah sudah taubat dari dari perbuatannya. Hadha Artinya ya bahwa seseorang dinilai sesuai dengan perbuatannya adapun penutupnya Allah taala ya barangkali dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya terlebih lagi Razi ini seorang imam imam dia imam dalam ya, mazhab Syafi'i ya makanya ucapan-ucapan pembahasan yang kita bahas ini nggak usah keluar ya kan jadi fitnah begitu juga kalau ada teman-teman yang masih baru nggak perlu diajak sini. Nanti kita bikin pengajian yang umum seperti misalnya kita tauhid. Ya enggak ya enggak terlalu riskan pembahasannya seperti ini. Ya kalau misalnya dia ya baru ngaji misalnya, ya baru kenal. Nanti uh, ya stangkir dia. Ya stangkir yang mengingkari kemudian enggak sabar jadi fitnah, jadi masalah. Baik, <clears throat> jadi al-muhim ya uh, seperti itu. Baik. <clears throat> Kita lanjutkan ikhwan Allah. Selanjutnya berkata beliau qala fa ta'ammal hadha wa ta'ammal ma fihi min tafsil syubha allati yadhkuru a'da Allah. Lakin man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah syai'a. Allah musta'an. Perhatikanlah ini. Apa yang telah barusan diuraikan tadi ya. Perhatikanlah katanya. Wa ta'ammal ma fihi min tafsil syubha dan perhatikan juga apa yang terdapat dalamnya dari rincian syubhat. Diurai itu syubhat itu. Dia berdalil dengan kalaman Syekhul Islam Ibnu yang global. Selalu begitu al bid'ah berdalil dengan kecuali ucapan global. Tapi setelah dirujuk ternyata ucapan tersebut sebenarnya spesifik. Ya, karena telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa sebenarnya ucapan global yang dijadikan dalil oleh musuh dakwah pada hakikatnya itu spesifik. Ya, bahwa itu di luar perkara zahirah. Ya, setelah tegaknya hujah di luar perkara zahirah. Ya, Alati yadkuru ada Allah. Perhatikanlah perincian syubhat yang disebutkan oleh musuh-musuh Allah. Ya. Lakin mayuridillahu fitnatahu akan tapi barang siapa yang Allah ingin fitnah dia. Allah ingin sesatkan dia. Falan tamlika lahu Allah syai'an. Kalian tidak akan ya kalian tidak memiliki kendali ya apapun ya selain Allah Subhanahu wa taala. Falan tamlika lahu Allah syai'an. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Allah memang menginginkan apa? ya menyesatkannya ya Amma yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa yurid ayyu apa apa wa yurid an eh, eh, eh, yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam barang siapa yang Allah ingin beri dia petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya lapangkan hatinya dengan Islam ya nah <clears throat> barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia Allah jadikan hatinya ya ya ja'al sadrahu ya dayiqan ya harajan kaannama yas'adu fis sama seolah-olah dia ingin naik sempit ya eh, apalagi dayiqan haraj ya merasa sulit seolah-olah dia ingin naik ke langit ya padahal perkaranya wadih padahal perkaranya gamblang yang disebabkan karena kebanyakan membaca kitab muasir kebanyakan yang dibaca apa tulisan muasirin Ya kesimpulan orang-orang yang cuman cemat cemat cemat cemat cemat cemat bikin kesimpulan. Padahal kita sudah selesai. Padahal perkara sudah tuntas. Allahul musta'an. Baik. Tapi <clears throat> kan sekarang kita akan lihat ya uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bagaimana kokohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah ya berpendirian. Nah, ini seharusnya menjadi apa? contoh dan teladan ya, bagi setiap muslim. Ya, dan teladan kita sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam, para anbiya kulluhum. Para Nabi seluruhnya. Kata beliau, "Qala 'ala anna alladhi na'taqidu wa nadinu Allah bih wa narju anna Allah yuthabbituna, anna Allah yuthabbituna 'alaihi annahu law yaghlitu huwa." Ya. Setelah beliau uraikan, inilah pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kalian musuh dakwah nggak punya dalil pada ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Karena kalian salah paham dengan perkataan Syekh Islam ini Taimiyah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah berkata, yang kesimpulannya sekarang gini, anggap Syekhul Islam Taimiyah salah. Emang dalilnya Syekhul Islam. Dalil bukan Syekhul Islam. Dalil adalah apa? Kitabullah wa sunnah rasulih. kata seorang muslim. Anggap bahwa Syekhul Islam keliru. Nah, ini yang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. <clears throat> Ala anna dapat taqidu wa dinullah bih. Ya. Dan yang kami yakini ya, bahwa apa yang kami yakini dan kami anggap itu sebagai agama dan kami berharap bahwa kami bertemu dengan Allah di atasnya. Annahu la yaghlitu huwa. Bahwa anggap bahwa Syekhul Islam keliru. atau ajal minnu fi hadhihi masalah atau orang yang lebih agung dari Syekhul Islam itu ini keliru dalam perkara ini. hiya mas'alatul muslim idza asyraka billah. Yaitu perkara orang Islam kapan dia menyekutukan Allah. Ya ini bingkainya. Ya, kapan dia menyekutukan Allah. Ba'da bulughul hujjah, setelah sampainya hujjah, awil muslim atau seorang muslim alladhi yufaddilu hadza 'ala al-muwahhidin atau seorang muslim yang lebih mengunggulkan ajaran ini ya daripada ajaran at-tauhid ya mengunggulkan musyrikin dari muwahhidin atau yazmu anna wala haqq atau menganggap bahwa penyembahan kepada kuburan itu di atas orang yang menyembah kubur itu di atas kebenaran. atau ghairi dzalika min al-kufr as-sarih atau yang lain sebagainya dari kekufuran yang jelas, al-zahir yang terang, alladzi bayanahu Allah wa rasuluhu yang telah Allah terangkan dan juga Rasulnya jelaskan. Wabayana ulama ummah dan telah diurai oleh para ulama ummah dan diterangkan oleh mereka. Ya. Anna nu'minu bima ja'ana anillah. Bahwa yang kami bahwa ya, yang kami pegang adalah bahwa kami beriman dengan apa yang dibawa dari Allah wa an rasulih ya dan dari rasulnya min takfirihi bahwa orang itu telah kafir walau ghalita man walau walaupun orang-orang keliru kalam ajib ya hakana ya seperti itulah hendaknya seorang ya muwahhid ya oh yang menjadi pegangan adalah apa apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya ya yang disepakati oleh para ulama ul ummah baik <clears throat> di sini ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan setelah beliau uraikan pendapat Syekh Syekh Islam Taimiyah beliau jelaskan ini pendapat beliau dan ini yang saya pahami Ya dari ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Tapi sebenarnya bukan itu pegangannya. Kenapa? Karena kalaupun Syekhul Islam keliru atau orang yang lebih agung daripada Syekhul Islam keliru, ya, yang kami pegang tetap apa yang datang kepada kami dari Allah dari Rasulnya, yaitu Alkitab dan Sunnah. Dan cuma ulama ulama. Itu poin. Ya. Begitu juga kita. Anggap bahwa ya Syekh Muhammad al keliru. Bahwa kita pegang Allah Alkitab dan Sunnah. Ya, dan apa yang disepakati oleh ulama ummah. Seperti itu. Ya, karena hakik masalah ya dalam yang mendudukkan masalah hukum Allah Subhanahu wa taala ya, pendapat manusia bukan ya berkuasa atas dalil. Tidak berkuasa sebenarnya, tapi sebaliknya dalil lah yang berkuasa terhadap pendapat orang. Dialah yang mendudukkan pendapat orang, benar atau salah. Adapun pendapat orang mendudukkan dalil, ayat salah, hadis salah ini manhaj yang yang keliru. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua dua dua apa dua dua sasaran. Yang pertama tahdid, membingkai apa pendapat Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Wahab dalam masalah ini. Ya. Kedua, apa pendapat Syekhul Islam itu ini menurut yang dipahami oleh Syekh Muhammad Wahab. Yang ketiga, baru mendudukkannya dengan kitab dan sunnah. Harusnya gitu. Ya. Tapi yang terjadi di lapangan kan enggak gitu. Klaim. Syekh Muhammad Wahab pendapatnya begini. Diklaim dulu. Belum didudukkan. Ya. Dudukkan dulu seharusnya. Baru diduduk baru setelah didudukkan mendapat Syekh Muhammad al itu seperti apa, baru dicocokkan dengan kitab dan dan sunnah. Itu metode ilmiah yang yang tepat. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian di sini juga dibingkai oleh Syekh Muhammad bin Abdul tentang pembahasan yang dibahas. Ya, dan kita nggak boleh keluar dari pembahasan ini. Ya, bahwa yang diyakini kafir ya adalah pertama muslim, berarti bukan bukan bukan aslinya kafir dia. Pertama muslim. Kemudian apa perbuatan yang dilakukan? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beliau contohkan ya dalam perkara kekufuran yang sharih al-zahir. Yang jelas dan gamblang. Jadi kalau kita bahas masalah ini, kemudian ada orang ya bicara masalah ya kekufuran secara umum ya masuk ke situ juga masalah khafiyah kita kita sudah bilang dari awal ya bahwa inti salah salah sambung jaka sambung bawa bawa golok ya seperti itu nah, sebagaimana yang ditulis oleh bagian atau seperti yang ditulis oleh sebagian orang yang membantah dakwah ya bahwa kita sudah mentahdid perkaranya dalam perkara muslim melakukan kesyirikan yang zahir yang gamblang. Eh dia bahas masalah yang lebih umum. Ya. Terus ini kita bilang ya bahwa ya bingkainya belum didapat. Ya kita belum eh, atau kita katakan bahwa ya, eh, Anda salah alamat. Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan di sini, wahia mas'alatul muslim. Berarti muslim dia, aslinya muslim ila asyraka billah, apabila telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan ya contohnya ya alladzi yufaddilu hadza 'ala al-muwahhidin atau yazumu anna wala haq ya, menganggap bahwa ajaran kesyirikan itu lebih unggul daripada tauhid atau musyrikin itu lebih afdal daripada ahli tauhid atau dia menganggap bahwa menyembah kubur itu di atas kebenaran dan yang lain sebagainya minal kufris sarih adh-dhahir dari kekufuran yang jelas dan lagi ter lagi perang. Ya, seperti sujud kepada selain Allah, menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sabbullah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Eh, kita dibantah. Ya. Tapi lihat Imam Ahmad yang mengkafirkan ya al-ma'mun yang mengatakan Quran makhluk. syahadah, dia kasih menggolong. Eh, ini masalah kafir ya. ya. Seperti itu. Dalam masalah murjiah, tidak mengkafirkan murjiah, tidak mengkafirkan ya al-khawarij misalnya ya dan yang lain sebagainya tidak mengkafirkan asy'ariyah ini namanya salah sambung nahnu kita membahas masalah kekufuran yang sarih yang zahir yang jelas menyembelih untuk selain Allah mencaci Allah Subhanahu wa taala sujud kepada selain Allah ya memberikan ibadah kepada selain Allah kepada kuburan Ini dia bahas masalah yang khafiyah nah kalau sudah ketemu yang begini percuma dilanjutin Ya diskusi lanjutin percuma, hanya akan debat khususnya Tapi kalau sudah disepakati ini loh pembahasannya, Mau dilanjutkan dan ya, dia paham, Allah. Taib. <clears throat> Kemudian di sini ada tanbih muhim. Beliau katakan, "Wa ya masalahul muslim ida ashraka billah ba'da bulughil hujjah." Ya, yaitu perkara seorang muslim apabila dia menyekutukan Allah setelah sampainya sampainya hujjah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menjelaskan siapa orang yang belum sampai kepadanya hujjah. Ya, berarti ya, selain itu telah sampai. Siapa orang yang belum sampai kepadanya hujjah? Disebutkan. Ya, asnaf, jenis-jenisnya. Berarti selain itu sudah sampai kepadanya ya hujjah. Baik. Saya akan bacakan, mungkin di cepat antum enggak ada. Saya akan bacakan di sini. Ya. Di kitab Ana di halaman 47 di bagian mukaddimah. Beliau bilang ya. Ini dalam kitab Majmu' Mu'allafat beliau juga ada dalam kitab Durusaniyah dan banyak diulang oleh ya para ya ulama dakwah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, <clears throat> "Innal ladzi lam taqum alaihi al-hujjah." Tadi gini, orang yang dianggap belum tegak hujjah itu siapa? ya huwallazi hadithu ahdin bil Islam orang yang baru masuk Islam walladzi nasya'a bi badiyatin dan orang yang ya tinggal di pedalaman au yakunu dzalika fi mas'alatin khafiyah atau pelanggarannya dalam perkara yang samar mithlu sarf wal ataq seperti sarf dan ataq ini ya satu bab dalam perkara sihir ya Asarf itu menjadikan orang cinta, asarf itu menjadikan orang benci, atau itu menjadikan orang cinta ya semacam pelet ya fala yukaffar hatta yu'arraf maka orang itu tidak langsung dikafirkan sampai ditakrif dikasih tahu jadi ada berapa yang belum tinggal pada nyawanya baru masuk Islam tinggal di pedalaman ya, atau dalam perkara yang sama baru masuk Islam ya, ya wajar nggak tahu kasih tahu ya orang tinggal di pedalaman karena nggak ada informasi nggak ada ya eh, transportasi ya gimana sampainya dai ke sana misalnya atau dianya pergi ke kota misalnya ketika dia mendengar ada nabi namanya Muhammad ya maka dari sini kita bisa simpulkan orang yang belum tidak padanya hujah orang yang terputus darinya sarana cari tahu ini belum tidak padanya hujah terputus darinya semua sarana untuk mencari tahu ya transportasi informasi atau dia ada transportasi ada informasi tapi misalnya majnun gila ya belum tidak padanya hujah atau misalnya apa? Ya, tuli. Ya, dan nggak mengerti bahasa isyarat. Itu apa? Ya. Atau sudah kelewat tua sehingga nggak paham. Ya, datang padanya agama Islam udah kadung udah kadung apa? Pikun. Nggak bisa lagi mikir. Ya. Nah, belum juga padanya mikir. Ya. pun orang yang sudah lama masuk Islam, ya, tinggal di perkotaan, dibilang lagi belum tegak puja ini ya ini kekeliruan. Aw yakunu dzalika fi maslahatin khafiyah atau dalam perkara yang khafi. Perkara yang sama, yang enggak semua orang tahu. Yang diketahui hanya sebagai oleh sebagian talabatul ilm, oleh para ulama, tapi orang-orang awam enggak tahu. Tanya orang tukang beca. Pendetilan masalah salat. Masalah enggak tahu nih. Ya. Seperti itu. Ya. Atau ya perkara-perkara lain yang yang hanya diketahui oleh orang yang belajar. Dan dia termasuk dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadar zakat misalnya. Ya. Harta apa aja yang diwajib dizakati. Ya. Ini perkara-perkara yang khafiyah. Ya. Nah, dalam perkara yang khafiyah ini bahkan terkadang ya takrir ulama dakwah itu mengatakan ya kalau orang itu mengingkari wa mithluhu la yajhalu. Nah, ini kadang juga kita salah paham juga. Banyak penulis keliru Ya. Kalau orang itu mengingkari dan orang seperti dia seharusnya nggak jahil akan itu gitu. Orang seperti dia ini misalnya perkara yang khafiyah juga misalnya. Ya, seperti misalnya pendetilan masalah salat. Wa mithluhu la yajhalu dan orang semisal dia harusnya nggak jahil dengan itu tapi dia jahil tentang itu dalam hal ini, nah itu tegak padanya hujah juga. Ya, kufur juga. Nah, tapi ucapan seperti ini sebenarnya dalam perkara kofi ya, ya dibawa dalam masalah zahirah dan sebagai penulis. Kemudian dia dikatakan makdur dia jahil. Diberi uzur dengan kejahilan. Ya. Padahal ya penempatannya juga tidak begitu. Baik, ini mungkin ya hal lain memang agak dalam ya, tapi yang penting bagi kita di sini sebagai dasar peletakan dalam memahami kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita balik lagi bahwa kita membingkai kalam Syekh Muhammad. Wahab. Nanti ya selanjutnya apakah pendapat ini benar atau enggak? Ya. Kalau kita enggak tahu bahwa ini benar atau enggak, taklid. Jadi kalau kita punya dalil menyanggah, sanggah dengan dalil. Kita enggak mengharuskan, tidak mengilzam siapapun kecuali dengan kitab dan sunnah. Ya. Kita enggak mengharuskan antum ikut Ibnu Taimiyah, ikut ya Muhammad bin Abdul Wahab wajib ikut seperti yang dibilang oleh dalam mufid mustafita. Jadi ya, kalau kamu nggak punya dalil, maka kewajiban orang yang nggak punya dalil apa? Fasalu hadzikrin kuntum la ta'lamun. Ulama sudah jelasin, ya ikut aja taklid. Tapi kalau kamu punya dalil, mau nyangga, silahkan. Tapi dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Ya, sebagian orang, ya, karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, cari-cari dalil. Seperti itu yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada pembahasan kita bahwa yang belum tegak pada hujjah siapa? Tiga. Orang yang baru masuk Islam, orang yang tinggal di pedalaman, atau dalam pelanggaran dalam perkara khafiyah. Dia bisa berkata, mengatakan, "Wa amma usuluddin alladhi wa amma usuluddin allati awdaha Allah fi kitabih." Adapun perkara-perkara pokok agama yang telah Allah terangkan dalam kitabnya, fa inna Allah fi al-Qur'an. Sesungguhnya hujjah Allah cukup Quran. Perkara kewajiban beribadah kepada Allah. Ya, larangan ya beribadah kepada selain Allah. Hujannya Quran. Barang siapa sampai kepada Quran, sampai sampai hujan, hujah. Tegak pada hujan. Kenapa? Karena jelas lambang. Wa wa la tusyriku bi syai'an. Beribadahlah kepada Allah. Jangan menyekutukan diri dengan sesuatu apapun. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memutuskan jangan beribadah kecuali kepadanya. Ya, wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada. Adapun masjid Allah jangan menyeru ya kepada selain Allah di samping kalian menyeru Allah. Usuluddin. Ya, para pokok agama. Keterangan dalam Al-Quran wadih, gamblang, jelas dengan bahasa yang paling bisa dipahami hatta oleh abladul amma. Oleh orang yang paling balit sekalipun, orang yang paling bodoh, tolol, dungu sekalipun bisa paham itu. Asal dia bukan SLB. Ya. Ini disebutkan Al-Quran dalam kitabnya Usul sita coba antum lihat. Ya, pada poin yang pertama. Ya, sebagian kita baca usul sita tapi dia nggak paham Padahal di situ dalam poin pertama disebutkan ya, bahwa perkara ini diketahui oleh semua orang. Allah Subhanahu jelaskan dengan bahasa yang paling gamblang bisa dipahami oleh orang bodoh sekalipun. Ya. Semua ba'da dzalika ghalita fiha azkiyaul alam wa ulama bani Adam. Tapi setelah itu masih ada keliru orang yang pintar, orang yang berakal dari anak Adam. Hmm. Perkara tauhid. Yang muhim ini usuluddin, ya. Amma usuluddin allati Allah fi kitabih. Adapun perkara pokok agama yang telah Allah terangkan dalam kitabnya, fa inna hujjatallahi alquran quran Sesungguhnya hujjah Allah adalah alquran quran Faman balaghahu, barang siapa yang sampai kepadanya Qur'an, balaghatul hujjah. Telah sampai kepadanya hujjah. Dan beliau jelaskan juga dalam kitab Durrul ya. Ini kutipan terakhir insyaallah. Kata beliau inna syakhsal muayyan, sesungguhnya persen tertentu idza qala ma yujibul kufur apabila dia mengucapkan apa yang ya, melahirkan konsekuensi kufur fa kami la kufri sesungguhnya orang itu tidak dihukumi kafir hatta taqum alaihi hujjah sampai tegak atasnya hujjah yaitu hujjah ya barang siapa yang meninggalkannya dia kafir wa hadza fil masail khafiyah ya, jelas dan ini dalam perkara khafiyah tapi seringnya kita lihat cuma dikutip sampai iya. hatta taqum alaihi hujjah allati yaqulu tariquha Stop. Ada bater, ya, ya, Ada enggak amanah, ya. Ada ngebuang kalamul ulama. Ya. Untuk ya sampai kepada kesimpulan anti takfir. Walaupun mereka tidak katakan itu anti takfir. Tapi dalam sani'nya, dalam tindakannya, ya betul, kalamul ulama. Ini sebabnya apa? Kembali kepada kita, kita mau asir, Masalah yang balik pada kita orang sekarang. Itu problemnya. Ya, sedang kita semua sepakat semua yang bahas masalah ini apakah yang mengatakan ada uzur bil atau yang ada uzur bil semua sepakat bahwa perkara ini perkara yang paling penting. Tapi dalam tindakannya ya turun. So, ya, buang alam ulama. kan di sini secara lengkap. Nah, sungguhnya persen tertentu apabila mengucapkan ucapan yang melahirkan konsekuensi kekufuran, maka dia tidak dikafirkan sampai tegak atasnya hujah, yaitu hujah. Yang barang siapa meninggalkannya dia menjadi kafir. Dan ini dalam perkara khafiyah ala qad yakhfa daliluhu ala ba'dhin nas, yaitu perkara yang dalilnya mungkin tersamarkan oleh sebagian orang. Wa amma ma yaqa'u minhum. Adapun apa yang mereka terjatuh ke dalamnya dalam perkara-perkara yang jelas, zahirah, jaliyah, jelas, ya dan terang. Au ma yu'lam min ad-din atau yang dikenal dalam agama, termasuk perkara yang darurat. Diketahui oleh semua orang, fa hadzal la yutawaqqaf fi kufri qaili. Dalam perkara ini enggak ada abstain ya bahwa pelakunya itu kafir, enggak ada abstain. Allahu a'lam bissawab.